بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan <clears throat> sifat Dan pertemuan kemarin kita telah membahas sebagian dari sifat al-julus baina sajdatain, sifat duduk di antara dua sujud. Dan sebagaimana biasa <clears throat> al-muallif rahimahullahu taala membagi pembahasan secara global menjadi dua pembahasan yang pertama al haiah al-fi'liyah apa yang berkaitan dengan gerakan dan posisi tubuh. Dan yang kedua adalah al haiah al-qauliyah yaitu bacaan bacaan <clears throat> taib padanya. Maka begitu pula ketika membahas al-julus baina sajdatain kemarin telah kita sebutkan yaitu bagaimana bangkit dari sujud dengan takbir dan jumur tanpa mengangkat tangan. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud telah kita jelaskan bahwasanya sifatnya adalah duduk iftirash. Dan telah kita tambahkan pula bahwasanya duduk dalam solat ada empat macam duduk. Taib, apa saja? Abdullah coba. Iftirash, Tawarruk yang kedua, yang ketiga Ik'a satu lagi Tarabbu jazakumullah khair. Taib iftirash disebut iftirash karena menjadikan kaki kiri firasyan lah telah kita sebutkan kemarin yaitu sifatnya duduk di antara dua sujud sama seperti duduk di pada tasyahud awal ya. <clears throat> Dan ini duduk yang kebanyakan pada salat, duduk iftirash. Duduk dengan pantat menduduki telapak kaki kiri. Sementara kaki kanan ditegakkan dan diletakkan di samping badan kita. Samping kanan badan kita. Adapun tawarruk maka tidak dilakukan kecuali pada akhir dan <clears throat> nanti akan dibahas pada tasyahud akhir insyaallah. Dan demikian pula tarabbu' duduk bersila tidak dilakukan kecuali pada kondisi seseorang sakit ya ketika seorang sakit dan tidak mampu untuk sujud dan dia duduk dengan duduk bersila seperti duduk kita sekarang ini kebanyakan kita duduk tarabbu <clears throat> dan duduk iftirash telah kita sebutkan sifat-sifatnya kemarin secara global terutama posisi kaki dan juga pantat jadi jemari kaki telah kita sebutkan bagaimana kaki kiri dan bagaimana kaki kanan pada duduk iftirash. Selanjutnya yang akan dibahas adalah posisi tangan <clears throat> pada duduk ini pada duduk iftirash. Qala al-muallif rahimahullah taala yadau kafahul yusra madmumatan al-asabi' mamdudatan ala fakhidhi yusra Maka dia meletakkan tangan kirinya madmumah al asabi dan eh, yaitu dengan di apa dirapatkan jari jemarinya mad, madmumah bukan di penggang bukan direnggangkan tapi madmumah dengan yaitu rapat mamdudatan dan dengan dibuka diluruskan dan bukan ditekuk atau digenggam akan tetapi dengan di posisi diluruskan ditaruh diletakkan di atas apa ala fakhidhil yusra diletakkan tangan kiri pada paha kiri kita <clears throat> wa insya'a alqamaha arrukbata kalqabidilaha dan jika dia mau boleh dia untuk yaitu menyuapi jari jemari tangan kirinya dengan lututnya mana alqamaha menyuapi yakni membuat tangan ini seakan mencaplok lututnya kal qabidilaha seakan menggenggam lutut ini juga boleh dan nanti akan datang dalil masing-masingnya nanti akan datang disebutkan dalil apa yang beliau sebutkan ini <clears throat> berdasarkan dalil-dalil apa yang ada Taib, ini sifat tentang tangan kiri. Kemudian yang berikutnya beliau akan menyebutkan sifat tangan kanan. Dan kalau ada yang bertanya kenapa beliau membahas tangan kiri dulu baru tangan kanan padahal sering-seringnya kita dapati bahkan sunnah dari Rasulullah SAW alaihi hadis Aisyah karena Rasulullah SAW alaihi wasallam dulu Nabi alaihi wasallam suka untuk mendahulukan tangan kanan terlebih dahulu atau yang kanan-kanan fi tanah ulihi baik ketika beliau memakai sandal atau khuf atau yang beliau pakai dari kaki beliau pakai kanan dulu baru yang kiri wafitarot julihi dan ketika beliau menyisir rambut beliau juga menyisir belahan kanan dulu baru yang kiri dan kita telah sebutkan Nabi alaihi wasallam seringnya beliau rambutnya panjang ila syahmati udunai sampai mencapai apa ini daging empuk di bawah telinga terkadang Nabi alaihi wasallam sampai ke pundaknya ya gondrong panjang. Namun ketika manasik haji ataupun sudah tahallul maka beliau menggundul rambutnya habis. <clears throat> Taib telah kita sebutkan dan ketika Nabi alaihi wasallam menyisir rambutnya, beliau memulai belahan kanan dulu. Fi julihi, wa fi tuhurihi dan ketika beliau bersuci seperti wudhu dan mandi janabah beliau mendahulukan bagian yang kanan-kanan terlebih dahulu seperti dalam wudhu ya ini e, menghilangkan hadas kecil mengangkat hadas kecil dengan berwudu ya atau pengganti airnya atau pada mandi janabah untuk mengangkat hadas besar dan ini pernah kita bahas pada pembahasan toharoh pembahasan toharoh dan beliau memulai khususnya pada tiga anggota eh, tiga macam anggota bersuci ini yaitu tangan kaki atau tangan Eh, dan kaki. Afwan dua ya, dua jenis. Tangan kanan, kemudian baru kiri dan juga kaki kanan dan baru kaki kiri. Taib. Adapun pada telinga maka berbarengan karena al taib eh, termasuk dari kepala. Demikian pula kepala sekaligus <clears throat> dilakukan langsung. Namun syahidnya Nabi SAW mulai yang kanan baru yang kiri. Wa fi sya'nihi kulli kata Aisyah, begitu pula pada semua urusan-urusan beliau. Selain menyisir, selain memakai alas kaki, selain bersuci, beliau mendahulukan suka mendahulukan yang kanan-kanan dalam menerima, dalam memberi, dalam yang seterusnya, kanan. Maka para ulama mengatakan disukai untuk mendahulukan yang kanan-kanan pada perkara yang dianggap baik. yang termasuk ibadah. Dan mereka mengkiaskan mafhumnya apabila selesai atau melepas perkara yang baik tersebut maka didahulukan yang kiri seperti melepas sendal demikian ketika masuk masjid kanan ketika keluar kiri dulu demikian ketika tidak masuk tempat-tempat yang najis dan kotor kiri dulu dan seterusnya lalu kalau ada yang bertanya kenapa syekh beberapa kali menyebutkan di sini tangan kiri dulu dibahas baru kemudian tangan kanan dan zon kami Allah alam bisawab yakni husnul zon kita kepada para ulama karena memang ada alasannya karena pembahasan tentang tangan kiri lebih mudah dan taib <clears throat> banyak para ulama yang sepakat tentang sifatnya. Tata cara tangan kiri, posisi tangan kiri dan jari jemarinya ketika sholat. Adapun tentang tangan kanan, ini ada khilaf dan ada pembahasan lebih dalam tentang masalah duduk dan bagaimana posisi jari jemari khususnya dari tangan kanan ini ketika sholat. Oleh dan karena pembahasannya lebih panjang maka beliau sebutkan yang mudah dulu. Dan kita tahu dalam ilmu itu menyampaikan dengan apa? At-tadarruj, dengan bertahap. Dan termasuk faedah yang bisa bisa petik di sela-sela kita membahas fikih. Di sela-sela kita membahas kitab ini ada ajaran dari beliau bagaimana seorang memulai mempelajari ilmu dengan yang mudah dulu, at-tadarruj. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kaidahnya man ta'ajjala fi syai'in qabla awanihi hurrimat wusuluh. Barang siapa yang tergesa-gesa hendak mengambil sebuah hasil <clears throat> dalam keadaan belum datang waktunya hurrima <clears throat> usulu maka dia akan diharamkan atau tidak akan mendapatkan hasilnya seperti seorang mau menunggu mau mengambil buah dalam keadaan masih baru berkembang atau baru masih kecil belum saatnya untuk dipanen atau dipetik maka dia petik yang belum pada waktunya terkadang kemudian justru mungkin e, ada sesuatu yang tidak e, maksimal dalam matangnya. <clears throat> Taib. Maka ketika seorang mempelajari ilmu demikian pula bertahap, bertahap dan dari yang mudah dan yang mudah. Dan kita untuk contoh secara mudah adalah hafal Quran. Banyak para ulama mencontohkan dan menuntunkan untuk seorang memulai hafalan Quran. Kenapa kok dari belakang? Bukannya dari depan. Al-Fatihah betul. Tapi setelah Al-Fatihah apa? Apakah Al-Baqarah? Banyakkan para ulama menuntunkan untuk menghafalkan dari juz amma. Dari juz 30. Kenapa? Karena itu yang lebih mudah. Yang lebih mudah di samping itu juga Nabi Wasallam seringnya dalam solat solat lima waktu membaca surat-surat utuh dari juz-juz sekitar ini. Juz amma, juz tabarak dan sebelumnya sekitar qaf. Baik itu kisarul mufassal, baik itu ausatil mufassal maupun at-tiwalul mufassal dari surat-surat yang pernah kita bahas yang beliau baca pendek surat-surat pendek pada surat maghrib ataupun surat-surat yang lumayan panjang dari kof sampai amat Sa'alun pada surat subuh paling panjang dan maupun pada surat duhur, asad dan isya dengan surat-surat pertengahan oleh karenanya banyak para ulama mengatakan lebih bagus menghafalkan dari juz amma sudah selesai baru naik-naik ke atas bertahap <clears throat> maka demikian ini adapun ketika tidak ada e, alasan atau ada penghalang maka seseorang mendahulukan pada hukum asalnya, mendahulukan yang membahas yang kanan, menyebut yang kanan baru yang kiri. Namun beliau di sini karena ada sebuah alasan, beliau menyebutkan tangan kiri terlebih dahulu karena itu yang lebih mudah dibahas dan <clears throat> banyak disepakati oleh para ulama tentang sifat dan tata caranya sebagaimana tadi kita sebut. Adapun tangan kanan, beliau mengatakan yadau kafahul yumna ala fakhidhil yumna. Seseorang yang salat meletakkan telapak kanannya <clears throat> telapak tangan kanannya di atas paha kanannya au tarfa ar atau di ujung lututnya raksa ar yakni pada ujung atau uh, kepala lututnya wa yaqbidu minha al-asabi ats al-khinsar wal binsar wal wusta <clears throat> nah, ini siat beliau yang saya sebut khilaf tadi ini beliau kemudian mengatakan adapun jari jemarinya maka seorang ketika salat duduk di antara dua sujud, dia menggenggam tiga jarinya, khinsor jadi kelingking, wal binsor dan jari manis, wal busto dan jari tengah. Wa ibham 'alaiha dan dia meletakkan ibu jarinya di atas tiga jari tersebut. Ini tiga jari. Satu, dua, tiga. Dia tekuk. Kemudian ibu jari dia letakkan di atas ketiganya. <clears throat> dan kemudian dia isyaratkan dengan uh, telunjuknya wa insya'a qabada al-khinsar dan jika dia mau dia boleh untuk menggenggam al-khinsar jadi kelingking wal binsar dan jadi manis saja dua wa halakal ibhama ma'al wusta adapun jari tengah dia lingkarkan dia pertemukan dengan ibu jarinya jari tengah dia pertemukan dengan ibu jarinya seperti ini fa wasala ra'suha bi sehingga bersambung ujung jari tengahnya dengan ujung ibu jarinya bersambung dan bertemu kal halqah seperti lingkaran ya, seperti lingkaran ya begini <clears throat> dari samping atau tadi yang sifat yang pertama seperti ini digenggam masuk ada sifat kedua yang seperti ini <clears throat> wa yarfa'us sabbaha awis sabbaba dan dia mengangkat jari telunjuknya disebut sabbah atau sabbabah dan disebut sabbah karena biasanya untuk tasbih dan ataupun e, apa zikir juga menyebut dan mengingatkan tentang hal ini dan ini isyarat pada tauhid tauhidullah tauhid menunggalkan Allah Subhanahu wa taala ini isyarat pada tauhid disebutkan oleh para ulama kenapa seorang ketika salat mengisyaratkan jadi telunjuknya ini isyarat kepada tauhid e, eh, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan disebut sababah oleh orang Arab karena terkadang seorang ketika marah ataupun sesuatu menunjuk dengan ibu jari ya dengan eh, afan, dengan jari telunjuk sehingga disebut sabah dan disebut sababah <clears throat> wa yuharrikuha inda du'a faqat dan dia menggerak-gerakkannya ketika doa saja maka di sini kita lihat ada beberapa tarjih ada beberapa kepasti atau apa keputusan yang beliau rajihkan dan ini sebagaimana tadi kita singgung adanya khilaf di antara ulama dan kita sebagai seorang muslim <clears throat> kita sebagaimana kita lihat naduru mal haqqi atau naduru ma sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemanapun dia ber, berputar. Dan kita lihat bagaimana perbedaan pendapat tersebut sebagaimana pernah kita jelaskan dan kita ulang-ulang uh, berbeda permasalahan ketika beda pendapat pada perkara usuluddin, perkara pokok dan prinsip dan berbeda pula halnya pada perbedaan pendapat dalam masalah furu'. Jangan sampai seorang muslim bersikap terbalik. <clears throat> Dia bersikap tegas dan keras pada perkara yang furu yang semestinya tidak perlu untuk diruncingkan. Ya, tidak perlu sampai menimbulkan tafarruq, furqah dan semisalnya. Sementara <clears throat> ketika perkara usuluddin yang dia harus taib, memegang erat dan kuat. Ijma' para ulama alul hadis, tidak ada yang menyelisihnya kecuali alul bidah. Kemudian dia justru melembek. Ya, pada perkara yang semestinya dia longgar, memberi kelonggaran, berlapang dada, dia justru malah tidak mau ada berbeda. Sementara pada perkara yang pokok prinsip yang semestinya dia membela dengan sekuat-kuatnya karena al-haq wahid, kebenaran dalam hal itu hanya satu dan tidak berbilang. Namun dia justru semuanya toh ada benarnya, semuanya toh ada. Dan ini tentunya berbeda <clears throat> dan ini perlu difahami dalam permasalahan ini. Adapun dalam masalah fikih seperti ini para ulama al-sunnah yang mereka satu mana satu akidah Abu Hanifah Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik terutama tiga yang terakhir kita sebut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanif dan Al Imam Ahmad terlebih mereka taib saling berguru satu sama lain Imam Malik gurunya Imam Syafi'i Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad dan temannya maka <clears throat> mereka disebutkan istilahnya satu madrasah yakni bukan makna satu sekolah namun e, dari cara dan metode yang sama akan tetapi <clears throat> terkadang dalam memahami satu hadis yang sahih yang sama berbeda mereka dalam memahami dan itu istihad mereka dan tidak sembarangan setiap orang boleh beristihad kecuali terpenuhi syarat-syarat istihad ya tidak seseorang eh, menentukan sahih atau dhaif kecuali dia mengetahui ilmunya tidak seorang menentukan uh, sesuatu kecuali dia mengetahui usul fikihnya dan semisalnya maka termasuk dalam perkara ini duduk di antara dua sujud para ulama berbeda pendapat tentang jari jemari posisi jari jemari khususnya tangan kanan ketika duduk di antara dua sujud. Pendapat yang pertama dan itu kebanyakan ulama <clears throat> yaitu bahwasannya duduk di antara dua sujud duduknya tangan kanan dan jari jemarinya diletakkan posisinya sama persis seperti tangan kiri. Jadi tidak ada beda. Diletakkan sama seperti tangan kiri. Tidak ada mengangkat jari telunjuk, tidak ada menggenggam jari kelingking dan seterusnya. Namun sama persis seperti jari eh, pada tangan kiri. Adapun pendapat yang kedua mengatakan yaitu e, diangkat jari telunjuk dan posisi jari jemari tangan kanan persis seperti ketika tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Sehingga setiap kali duduk di antara dua sujud begini. Setiap duduk di antara dua sujud begini. Bukan hanya tasyahud awal maupun akhir. Jadi pendapat sejumlah ulama rahimahullah taala dan itu <clears throat> saya bilang yang sedikit. Tapi kita sebutkan di sini dan Syekh merojekan ini wa yuharriku inda du'a faqat dan beliau merojihkan juga dan menggerakkan jari telunjuknya ketika tempatnya doa saja. Tentang permasalahan menggerakkan jari telunjuk dan ini akan kita bahas ulang insyaallah pada permasalahan tasyahud uh, awal insyaallah taala. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpandangan menggerakkan jari telunjuk tidak disyariatkan sama sekali karena hadisnya syad. Pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu digerakkan terus-terusan dari awal hingga akhir digerakkan terus. Dan ini juga banyak dalil-dalilnya. Taib. Dan yang ketiga adalah tafsil menggerakkan hanya ketika doa saja. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ketika doa saja. Dan ini yang beliau rajihkan. Dan beliau mengatakan la tahrikan daiman, maka tidak digerakkan terus-terusan. Wala sukunan daiman, tidak juga diam terus-terusan kata beliau. Walakin yushiru biya inda doa akan tetapi dia mengisyaratkan ketika doa fayaqul masalan ketika dia berdoa rabbik firli ini posisi ketika membaca duduk di antara dua sujud ini mendapat beliau fayarfa'u asbu'ahu maka dia mengangkat jari telunjuknya dia angkat ke atas warhamni dan ketika dia berdoa warhamni dan rahmati aku fayarfa'u asbu'ahu. dia angkat wa taqulu assalamu alayka ayuhan nabi atau salamu ala nabi Warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini doa. Hada doa fayarfa'u asbu'ah. Dia pun mengangkat. Assalamu alaina. Hada doa. Ini juga doa. Dia angkat. Allahumma salli ala Muhammad. Ini juga doa. Allahumma barik ala Muhammad. Doa. Kemudian doa billahi min azabi jahannam doa setelahnya Allahumma ini auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat ini tempatnya doa maka dia angkat seperti ketika khatib Jumat sedang yakni tentunya ketika doa diangkat yakni e, dia gerakan dia tunjukkan ke atas bukan sempurna sampai tegak ke atas namun agak diangkat sedikit ini pendapat sejumlah ulama kemudian <clears throat> beliau menyebutkan Wamin azabil kubur, doa min azabil kubur, perlindungan dari azab kubur, kadalik begitu pula. Min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah ketika hidup maupun ketika mati. Fitnah hidup banyak, fitnah syahwat maupun syubhat, fitnah kerancuan pemikiran, ajaran dan aliran sesat, ataukah fitnah berupa harta, kedudukan, pangkat, wanita eh, dan seterusnya.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 bari jalla wa ala alladhi da'ah. Dia mengisyaratkan ke atas kepada kemahatinggian Allah Azza wa Jal yang sedang dia berdoa, memohon, meminta kepadanya. Dia isyaratkan ke atas sebab Allah di atas. Allah Al-Ali uh, dan Allah Ar-Rahmanu alal arsistawa di atas arsy yang beristiwa maka dia isyaratkan ke atas. Taib. Ini apa yang beliau rajihkan. Adapun tentang tahrik <clears throat> secara sekilas eh, kami pribadi cenderung mengikuti sebagian ulama eh, yang merajikan yaitu tidak disyaratkannya demikian sebagian ulama mudhaifkan hadis tersebut seperti Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala dan beliau mengatakan hadisnya dhaif tentang tahrik atau yang disebut dengan hadis syadz apa itu hadis syadz mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu au aksar minhu Diriwayatkannya hadis dari seorang perawi yang diterima hadisnya. Aslinya diterima hadisnya. Seorang perawi bukan yang doif Seorang perawi bukan yang lemah hafalannya Seorang perawi bukan yang pedusta Seorang perawi bukan yang taib ditinggalkan hadisnya Dia diterima aslinya hadisnya Namun karena menyelisi perawi lain yang lebih kuat hafalannya Atau lebih banyak jumlahnya Berguru kepada seorang syekh, seorang guru dan ketika guru ini menyampaikan hadis, murid-muridnya mencatat, menghafalnya dan menyampaikannya. Maka murid A menyampaikan, murid B menyampaikan, murid C menyampaikan, sekian banyak menyampaikan. Namun satu orang ini menyampaikan berbeda dengan teman-temannya. Yang seandainya dia menyampaikan tidak berbeda dengan teman-temannya, lakubil akan diterima hadisnya karena dia seorang yang jujur dan baik hafalannya, bagus dan ditazkiyah direkomendasi para ulama. Sahihul hadis diterima hadisnya. Namun karena menyelisi murid-murid yang lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya, ahfad minhu, lebih hafal darinya atau lebih banyak jumlahnya, kok semua murid-muridnya taib gurunya meriwayatkan tidak ada penambahan seperti ini. Makanya disebut hadis syad. Adapun hadis mungkar adalah mukhalafatul dhaif. Perawinya dhaif. Kalau dia meriwayatkan satu satu hadis saja, tidak diterima hadisnya apalagi menyelisi para perawi lain yang sih yang sikoh lebih tidak diterima lagi ini namanya hadis mungkar ya adapun hadis syad itu kalau dia tidak menyelisi perawi yang lain dia diterima bagus dan dalam kasus ini tapi ada seorang yang disebutkan yaitu al imam Zaidah ibnu Qudamah Zaidah ibnu Qudamah rahimahullah taala seingat kami ini beliau dan seingat kami beliau adalah rijal muslim termasuk salah seorang para perawi dalam Sahih Muslim. Ya. Dan ini <clears throat> termasuk Rijal Bukhari, Rijal Muslim itu orang-orang pilihan. Ya, Rijal Bukhari, subhanallah, orang pilihan. Dan Rijal Muslim demikian pula. Dan <clears throat> mereka menyeleksi dan tidak mengambil semua hadis dari semua orang. Semua orang dikumpulkan diambil hadisnya lah. Dikumpulkan, diseleksi, yang ini sahih, yang ini pendusta, yang ini tidak bisa diambil hadisnya, tinggalkan maka dari sekian ratus ribu hadis yang mereka ketahui dimasukkan dalam Sahih Bukhari hanya sebagian, yang sahih-sahih saja. Imam Muslim begitu pula. Dan kalau kita baca Sahih Muslim, beliau beli pembukaan dengan mukaddimah Sahih Muslim, beliau menegaskan tentang perkara ini. Wajibnya meriwayatkan dari Sikat dan tidak dan haram dan tidak bolehnya meriwayatkan hadis dari du'afa. tapi disampaikan tanpa penjelasan. Ini juga tidak boleh dan beliau sebutkan dari awal-awal mukaddimah sangat banyak. Dan salah seorang Eh, perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Imam Muslim dalam sahihnya adalah Zaid bin Qudamah. Maka beliau sahih dan thiqah insyaallah taala diterima. Hanya saja dalam masalah menggerak-gerakkan jari, Zaid bin Qudamah menyelisi para perawi yang lebih hafal dari beliau, lebih thiqah terpercaya dan bahkan lebih banyak jumlahnya. Salah satunya adalah Syu'bah Ibnu Hajjaj yang dijuluki dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Syu'bah bin Hajjaj. Seandainya Zaidah bin Kudama menyelisi satu orang Syu'bah bin Hajjaj saja, sudah kalah. Orang ketika membandingkan Syu'bah bilang begini, Zaidah bin Kudama bilang begini, Syu'bah meriwayatkan Nabi mengisyaratkan telunjuknya tanpa digerakkan atau mengisyaratkan telunjuknya saja. Sementara Zaid bin Kudama yushiru bi, bi asbu'ahu. Beliau mengisyaratkan dengan jarinya wa yuharrikuha dan menggerak-gerakkannya. Seandainya dua ini berbeda, sudah orang memilih ini syubah lebih didahulukan dibandingkan dengan riwayatnya Zaidah bin Kudama. Apalagi sekian belas, sekian banyak perawi semua sama dengan riwayatnya syubah. Mengisyaratkan saja tanpa menggerak-gerakkannya. Adapun Zaidah bin Kudama, beliau menggerak-gerakkannya. Nah, tapi sejumlah ulama dan ini Allah alam yang lebih kuat sehingga riwayat yang menggerak-gerakkan yang doif disebut dengan syad. Akan tapi Syekh Albani dan sejumlah ulama mengatakan ini termasuk ziyadatul thiqah tambahan berita, tambahan khabar dari orang yang sikoh dan bukan penyelisian riwayat seorang sikoh terhadap penyelisian atau menyelisih periwayatan yang lain. Seperti beliau, misalnya kita contohkan, taib, uh, uh, <clears throat> misalnya uh, ada sepuluh buah kipas angin di masjid Nurul hujjah semua meriwayatkan ada 10 kipas angin di Masjid Nurul Hujjaj. Ya. Saya melihat di waktu Ba'dal Maghrib ada 10 kipas angin di Masjid Nurul Hujjaj. 10 orang mengatakan seperti itu. Ada satu orang di antara 10 tadi mengatakan saya melihat yaitu ada 10 kipas angin di Masjid Nurul Hujjaj pada maghrib menyala berputar-putar Kata Syekh Albani, ini tidak bertentangan riwayatnya, namun datang tambahan berita. Dan tidak bertentangan, benar sama-sama ada 10. Namun yang satu mengatakan bergerak, yang lainnya tidak menyebutkan bergerak. Dan yang tidak menyebutkan bergerak tidak menentukan dan tidak memastikan kalau itu tidak bergerak, hanya menyebutkan saya melihat 10 kipas angin di Masjid Maka ini ya, dianggap Syekh Albani yang seperti ini bukan syahat Taib. Akan tetapi mereka ini bukan berpendapat dengan dirinya sendiri, namun meriwayatkan dengan sanatnya terus sampai ke sahabat dan sahabat menceritakan dari Rasulullah SAW. Saya dulu mendengar dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya bahwasanya sahabat fulan menceritakan dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat mengisyaratkan telunjuknya. Murid kedua dari fulan, dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya, dari sahabat. Bahwasanya Nabi Alaihissalam dulu ketika sholat mengisyaratkan telunjuknya, menunjuk telunjuknya. Murid ketiga sama, keempat sama. Yang satu sahabat mengatakan dulu Nabi ketika sholat mengisyaratkan telunjuknya dan menggerak-gerakkannya. Eh, Syekh Albani eh, Syekh Mukbil mengatakan kalau hadis ini bukan menjadi contoh hadis syad falaisa hunaka syadun fid dunya. Kalau hadis ini bukan contoh hadis syad tidak ada lagi hadis syad di dunia. Maka <clears throat> dia berpandangan ini hadis syad hadis dhaif sehingga tidak diamalkan. Ini dalam masalah tahrik dan insyaallah taala mungkin ada pembahasannya tersendiri dalam tasyahud. Kembali ke sini dan kalaupun sebagian ulama berpandangan tahrik disyariatkannya menggerakkan e, terlunjuk maka itu pun tidak terus-menerus ini pendapat Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz hanya ketika doa, isyarat ke atas doa dan sesekali dan bukan terus-menerus apalagi sampai besar dan diputer-puter. <laughs> Ini saya nggak tahu dalilnya. Ya, bukan diteruskan tapi diputer-puter sampai begini. <clears throat> dan ini nanti ada beberapa riwayat nanti insya Allah akan kita sebutkan pada tempatnya seperti riwayat haki dari sejumlah sahabat menyebutkan atau dari sahabat bahwasanya gerakan jari ini lebih dahsyat daripada uh, pukulan besi terhadap syaitan dan beberapa yang semisal ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas pada tempatnya pada tempatnya rawa muslimun adapun dalil tentang apa yang beliau sebutkan posisi tangan kiri dan jadi jemari tangan kanan ketika duduk di antara dua sujud beliau akan menyebutkan hadis-hadisnya rawa muslimun an abdillah ibn umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fis salat wada'a yadayhi ala rukbatayhi adalah dahulu Nabi alaihi salatu wasallam kata Ibnu Umar apabila beliau duduk dalam salat idza jalasa fi salat ini syahidnya apabila beliau Nabi alaihi salatu wasallam duduk dalam salat jalasa fi salat duduk dalam salat makan umum duduk tasyahud duduk di antara dua sujud ini yang dijadikan dalil oleh Syekh perhatikan Dulu Nabi kata Ibnu Umar apabila duduk dalam solat wada'a yadayhi ala rukbatayhi, meletakkan dua tangannya di atas lututnya. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna dan mengangkat jari telunjuk kanannya allati tali al-imham yang jari yang berada setelah ibu jari. Yang jari telunjuk. Pada abia beliau berdoa dengannya. Jadi ini termasuk yang jadikan dalil mereka. Jadi diangkat dan diangkat ini ketika berdoa dengannya. Ya. wa yusro ala rukbatihi dan juga meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya basitoha alaiha dengan membuka jari jemari membuka tangannya diletakkan di atas paha kirinya atau lutut kirinya ini hadis sahih riwayat muslim wa fi haditsin akhar nanti akan kita bahas insyaallah taala ya wa fi haditsin akhar dan dalam hadis yang lain dan diingat-ingat tadi hadis Ibnu Umar riwayat Muslim Nabi SAW Ida jalasa fis salat Nabi ketika duduk dalam solat Ini dalil yang perlu kita ingat Nanti akan dijadikan dalil dan beliau e, bahas. bahas hadis hadithin akar dalam hadis yang lain Wada'a kaffahu al-yumna ala al yumna Disebutkan <clears throat> Beliau Ibnu Umar menceritakan Dahulu Nabi SAW Wasallam e, Meletakkan Telapak tangan kanannya Ala al yumna di atas paha kanannya wa qabada asabi'ahu kullaha dan beliau menggenggam seluruh jari jemarinya wa asyara bi asbi isba'ihi dan hanya beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi selain jari telunjuk semua beliau genggam. Ini yang menunjukkan yakni uh, dalil jari uh, kelingking, tengah dan uh, jari manis dipegang atau ditahan oleh ibu jari dan boleh juga dengan melingkarkannya. Nanti ada juga masing-masing dalilnya. Ada menjadi telunjuk diisyaratkan. Allati tali al-ibham, jari yang ada yang dalam urutan setelah ibu jari, yakni jari telunjuk. Wa wada'a kaffahu yusra ala fakhidil yusra dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Kemudian hadis yang lain beliau sebutkan dalil warawa muslimun min hadithi abdillah ibn Zubair radhiyallahu anhuma karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ida ya da'u. Dulu Nabi Alaihi Wasallam apabila duduk, kata cerita Abdullah bin Zubair, Nabi apabila duduk beliau berdoa. Wada'a dahul yumna ala fakhidil yumna. Beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan paha kiri eh, di atas paha kanannya. Wa dahul yusro ala fakhidil yusro, Dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Wa asyara bi isba'ihi as sababah dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya kanan wa wada'a ibhamahu ala isba'ihil wusta dan beliau meletakkan ibu jarinya pada yaitu jari tengahnya wa yulqi mukaffahul yusra rukbatahu yakni mempertemukan ibu jari dengan jari tengah ini sifat yang lain bukan ibu jari memegangi atau di atas tiga jari kelingking dan uh, jari manis dan jari tengah namun ibu jari dipertemukan dengan ujung jari tengah. Ini sifat yang lain. Wa yulqi yusra rukbatah. Perhatikan dengan lafaz wa yulqimu. Dan beliau yaitu <clears throat> memberikan memberi makan telapak yaitu memberi makan telapak kirinya dengan lututnya. Ini maknanya yakni seakan tangan kiri mencaplok lututnya. Ya, ini salah satu sifat. Selain meletakkan di atas paha boleh, sifat kedua boleh meletakkan lutut. Dua-duanya boleh. Ya, meletakkan tangan di atas paha boleh, menggenggam lutut juga boleh. Alhamdulillah mudah. Ya ini boleh, yang itu boleh. Baik. <clears throat> Seakan memberi makan telapaknya dengan lututnya. Dia ya, dipegang telapak atau diletakkan dan diletakkan. Kalau mau letakkan di atas paha, maka jadi jemari dirapatkan. Tapi kalau mau menggenggam lutut, maka ya dibuka digenggam bukan didapatkan ya ini di seakan mencaploknya <clears throat> Warawa Ahmad kita lanjutkan hadis Wa'il bin Hujr riwayat Ahmad ba'da azan insyaallah taala. <clears throat> Mungkin azan dulu nggih. Baik. Uh, kemudian Syekh menyebutkan hadis Wa'il bin Hujr warawa Ahmadu an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن كيف يصلي قال فاستقبل الكبلة فكبر ورفع يديه حتى كانت حذو منكبيه قال ثم أخذ شماله بيمينه قال فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما ركع وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانت حذو منكبيه falamma sajada wada'a yadayhi min wajhihi bidzalikal mawdi' dalam riwayat Ahmad dari hadis Wa'il bin Hujr menceritakan sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam aku pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam <clears throat> kemudian aku pun katakan <clears throat> yaitu kepada para sahabatnya aku akan perlihatkan kepada kalian bagaimana beliau salat hadis eh, Wa'il bin Hujr menceritakan dulu aku pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan beliau tidak mempraktikkan di hadapan para sahabatnya ya, di hadapan murid-murid dan teman-temannya bagaimana dulu aku melihat beliau sholat fala fastaqbalal kibla. Nabi Allah alaihi wasallam menghadap kiblat fakabar bertakbir takbiratul ihram rukun dan pernah kita sebutkan tidak sah sholat tanpanya warafa yadaihi dan beliau mengangkat kedua tangannya hatta kana tahadwa mangkibai sampai sejajar dengan dua pundaknya dan pernah kita bahas dua sifat sejajar dengan telinga maupun pundak boleh dua-duanya atau diantaranya. Tidak lebih tinggi dari telinga, tidak lebih bawah dari pundak. Tidak boleh di bawah, tidak boleh terlalu ke atas. Kalau Kemudian akhadha biyamini. Beliau mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ini salah satu sifat yaitu kobet Dua sifat, sifatul wada' dan sifatul kobet Pernah kita sebut sifat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ataukah menggenggamnya <clears throat> ataukah menggenggamnya. Dua sifat dan ini e, perintah dan dalam hadis Bukhari yaitu wajib kunna nu'mar kami dulu diperintah untuk seorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tapi <clears throat> kemudian qala falamma arada maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ruku beliau mengangkat kedua tangannya lagi sami Allahu liman hamidah yakni hatta kanata sampai sejajar dengan dua pundaknya. Falamma raka ketika beliau <clears throat> yaitu ruku beliau wada yadayh meletakkan dua tangannya ala rukbatai di atas kedua lututnya ya menggenggam dua lututnya dan telah kita sebutkan sifat ruku dan disunahkan membuka tangan ke kanan dan ke kiri dalam ruku dan sujud kecuali sebagai makmum adapun sebagai imam seperti Rasulullah SAW atau sholat sendiri sunahnya dibuka tangan kanan dan kiri keluar dari pinggang tidak nempel di pinggang pada ruku maupun sujud Sampai Nabi terlihat putih ketiaknya ketika beliau sujud. Dan ini hadis-hadis sahih. Kecuali seorang sebagai makmum karena bisa menyakiti saudaranya ada di samping. Kemudian disebutkan falamma rafa'a araksa Maka ketika <clears throat> beliau mengangkat kepalanya dari ruku' rafa'a yadayhi hatta kana tahadba mankibai. Sudah tadi. yakni beliau pun afwan ketika hendak ruku' beliau mengangkat tangannya. Ya ini bukan sami Allahu liman hamidah, tadi saya salah ucap. Allahu akbar mau ruku, kemudian memegang lutut. Kemudian berdiri juga sama mengangkat tangan. Ini tiga posisi jumhur sepakat dalam hal ini mengangkat tangan. Pada takbiratul ihram, Allahu akbar, mau ruku, Allahu akbar. Yang ketiga, Allah sami Allahu liman hamidah. Tiga posisi mengangkat tangan. Yang keempat, dan ini meskipun bukan pendapat jumhur namun sahih, mengangkat tangan adalah setelah bangkit dari rokaat kedua. Mau ke rokaat ketiga, setelah tasyahud awal innaka eh, taib eh, <clears throat> eh, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh taib dan sebagian berpendapat salawat kemudian berdiri dan Allahu akbar sambil mengangkat tangan ini posisi keempat mengangkat tangan dalam salat kemudian masa masajada ketika beliau sujud wada'a yadayhi beliau meletakkan kedua tangannya min wajih dari wajahnya jadi di sekitar wajahnya dan sebagian riwayat menyebutkan qarib min udunaihi dekat dengan telinganya yakni bukan di atas lebih dari telinga <clears throat> dan sebagian riwayat uh, se dengan sebahu eh, uh, namun ini diperselisihkan para ulama sebagian melemahkannya dan yang lebih kuat adalah yang dekat dengan kepala wafi <clears throat> bidzalikal maudi di tempat itu wafi riwayat dalam riwayat lain <clears throat> fa fawadha yadayhi hadwa udunaihi Beliau sujud dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Summa jalasa faftarasha rijlahu al-yusra. <clears throat> Kemudian beliau duduk dengan iftirash. Yaitu tadi telah kita sebut duduk pantatnya menduduki telapak kaki kiri beliau. al yusra. Ini duduk iftirash namanya. Summa wada'a al yusra. Adapun kaki kanan bukan sunahnya bukan diduduki, bukan dua-duanya diduduk, eh, diduduk, namun kaki kanan ditegakkan telapaknya dan diberikan di samping badan kita, samping kanan kita. Adapun kaki kiri kita duduki. <clears throat> Kemudian tsumma wada'a yadahu yusra ala rukbatil yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya wa wada'a dhira'ahu yumna ala faqidil yumna dan beliau meletakkan lengan kanannya di atas paha kanannya summa asyara bis beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya wa al ibhama ala al wusta beliau meletakkan ibu jarinya ber, yaitu menempel dengan ujung jari tengah wakobadosa ira saira asabi sementara sisa jari yang lain beliau genggam tiga jari atau dua jari khinsor wabinsor jari kelingking dan jari manis di uh, ditekuk sementara jari tengah dilengkatkan dengan ibu jari atau tiga-tiganya diletakkan dan ditutup dengan ibu jari ini dua sifat semuanya sahih summa sajad summa sajada kemudian beliau sujud fakanat yadahu hidza'a udhunai <clears throat> ini menjadi dalil beliau eh, hadis Wa'il dengan riwayat ini setelah bahwasannya di sana, sana ada khilaf yang insya Allah akan kita bahas di pekan yang akan datang insya Allah taala karena beliau memperpanjang masalah ini ya karena memang khilafnya panjang dan masyur dan beliau menyelisih banyak ulama dalam bab ini sehingga <clears throat> insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang uh, akan datang kita pernah sebutkan Eh, perkara yang jelas dan kuat <clears throat> beliau sebutkan ringkas dengan satu paragraf cukup dengan satu dua kalimat dengan dalilnya dari Rasulullah SAW selesai cukup namun ketika ada khilaf syadid ada perbedaan pendapat yang kuat di situ eh, beliau kadang memperpanjang sampai satu dua halaman ya ini seperti kemarin beliau membahas ketika turun lutut dulu atau tangan dulu sampai berapa halaman kita bahas dan di sini beliau bahas mengisyaratkan jadi telunjuk <clears throat> itu pada tasyahud saja atau pada setiap kali duduk. Ini juga ada khilaf di antara ulama dan insya Allah akan kita bahas. <clears throat> Begitu pula meskipun pendapat saya pribadi berbeda dengan pendapat beliau penulis rahimahullah taala <clears throat> dan banyak para ulama juga berbeda namun kita akan baca sebagaimana e, kita biasa membaca seluruh daripada keterangan beliau dalam e, kitab ini. Fakana yadahu hidha'a udhunaihi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah dan beliau meletakkan kedua tangannya hidza'a udunai sejajar dengan kedua telinganya. Ini ketika sujud. Tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat juga riwayat Ahmad, <clears throat> "Tsumma qabada baina asabihi fahallaqa halqatan." Beliau menggenggam seluruh jarinya, namun beliau melingkarkan yaitu jari yakni jari tengah dengan ibu jarinya. Jadikan lingkaran. Tsumma rafa'a isba'ahu dan ada pun jadi telunjuk beliau mengangkatnya faraaituhu yuharrikuha yad'u biha dalam riwayat ini Wa'il mengatakan faraaitu maka aku pun melihat Nabi alaihi wasallam yuharrikuha menggerak-gerakkannya jadi telunjuk wa yad'u biha yad'u biha beliau berdoa dengannya ini yang menjadi dasar Syekh Mubaz dan Syekh Utsaimin mengangkat sebagian menolak sama sekali seperti Syekh Mobil tadi kita sebutkan mendhaifkan ini syad yakni menggerak-gerakkan tidak diriwayatkan kecuali oleh Zaidah bin Qudamah salah seorang perawinya tapi sebagian menolak, sama sekali tidak menggerakkan. Sebagian ulama pendapat kedua menggerakkan terus dari awal hingga akhir. Adapun beliau berpandangan menggerakkan hanya ketika doa. Adapun at-tahiyatu wassalawatu at ini puji-pujian tidak. Namun assalamu alayka ya nabi atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh diangkat. Ini sedikit dan tidak kemudian terus-menerus dan banyak. <clears throat> Warawahu binawi Abu Dawud dan diriwayatkan yang semisal ini dari Abu Dawud. Taib wa al-muhasyuna ala zadil ma'ad anna al-hadits sahih wa ba'dhum abbara bi annahu jayyid Adapun yang memberikan hasiah catatan kaki dari kitab Zadul Ma'ad milik Ibnu Qayyim menyebutkan hadis ini sahih dan sebagian ulama mengungkapkan mengibaratkan bi annahu jayyid bahwasanya sanadnya baik jayyid. Allah alam dan ini insyaallah akan kita bahas insyaallah di pekan yang akan datang <clears throat> termasuk uh, masail yang mendalam dalam masalah yaitu Eh, ini yaitu posisi tangan pada duduk di antara dua sujud. Dan mudah-mudahan bisa kita <clears throat> bahas di pertemuan yang akan datang dan kita lanjutkan dengan doa-doa dan kandungannya dari yaitu duduk di antara dua sujud.